Abi Rashid Jami' ibn Abi Rashid juga Kufi Qala an Abi Wa'il dari Abu Wa'il Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah <clears throat> pernah bertemu atau pernah berjumpa tetapi tidak melihatnya. Artinya berjumpa dengan zaman Rasulullah SAW ketika dia masuk Islam, tapi tidak sempat melihat Rasulullah SAW. Ini Abu Wa'il, salah seorang tabi'i, Syaqiq ibn Salamah, An Abdullah dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Abu Wa'il hanya melihat atau bertemu dengan para sahabat di antaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi kibar tabi'i. Karena masuk Islam sudah masuk Islam di zaman nah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Mas'ud mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah saw alaihi wasallam bersabda, "Man iqtata'a malam ri'in muslim." Barang siapa yang mengambil merampas mengambil bukan dengan haknya harta seorang muslim biyaminin kadhibah dia mendapatkan harta itu harta orang lain tapi berhasil mendapatkannya karena sumpah palsu. Sumpah palsu yang dia ucapkan sehingga dia mendapatkan harta orang tersebut. Bukan haknya, tapi dia mengaku bahkan bersumpah. Sehingga dengan sumpahnya itu dia diberikan. Diberikan karena sumpah yang dia ucapkan. Maka kalau ketika di dunia dia melakukan perbuatan tersebut, dia mengambil hak orang lain, bukan hartanya, bukan hak miliknya. Dia mengaku dia punyanya dengan sumpah palsu. Maka nanti laqiyallaha dia akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla wa alaihi ghadban dalam keadaan Allah murka kepadanya kala Abdullah Abdullah mengatakan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu membacakan summa qara'a Rasulullah kata Abdullah Rasulullah kemudian membacakan firman Allah Subhanahu wa taala nah ini misdaqahu membacakan kebenaran apa yang beliau ucapkan itu didukung min kitabillah dari kitabullah bahwa sabda Rasulullah ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan ini maksud salah satu di antara makna dari ayat tersebut di dalam Al-Qur'an Allah berfirman jalla dzikruh yastaru yashtaruna bi'ahdillah Sesungguhnya orang-orang yang <clears throat> membeli bi'ahdillah dengan ahdillah dengan janji Allah wa aimanihim dan sumpah mereka nah ini dan sumpah mereka samanan qalilah nilai yang sedikit yaitu dunia. Apapun yang ada di dunia ini meskipun dunia seisinya maka itu samanan kolila. Itu adalah nilai yang kecil, nilai yang sedikit. Nah, ini apapun yang ada di dunia ini. Nah ini. Maka disebutkan di sini ulah ika mereka itulah orang-orang yang la khalaqalahum fil akhirah yang tidak mendapatkan bagian di akhirat. La khalaqalahum fil akhirah, enggak dapat bagian. Artinya tidak mendapatkan kebaikan di akhirat nanti wala yukallimuhumullah dan Allah tidak akan berbicara kepadanya wala yanzuru ilaihim walahum adzabun alim. Allah enggak melihat mereka dan mereka mendapatkan adab yang pedih. Nah ini orang-orang yang tidak akan bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Nah, ini. Jadi ketika disebutkan di sini laki Allah wa ali bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah murka. Dan kalau Allah murka maka eh, orang itu tidak akan mendapatkan kenikmatan ketika bertemu dengan Allah. Bahkan orang itu ketika bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah murka maka dia ketakutan dalam keadaan ketakutan ketika bertemu dengan Allah. Ini. Yang namanya nikmat melihat wajah Allah adalah ketika Allah ridho kepada orang yang melihatnya. kepada orang yang melihatnya, maka dia akan bisa menikmati wajah Allah. Ketika Allah ridho kepada seseorang, maka orang tersebut eh, ketika sudah berada di dalam surga, dia akan melihat wajah Allah. Dalam keadaan dia menikmati Ketika melihat Allah Azza wa Jalla Ketika orang itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla Maka dia akan bisa mendapatkan kenikmatan tertinggi Yaitu melihat wajah Allah Azza wa Jalla Nah ini <clears throat> Nah disebutkan dalam hadis selanjutnya Haddathana Abdullah ibnu Muhammad Al-Musnadi Dikenal dengan Al-Musnadi Abu Ja'far Al-Bukhari Salah satu gurunya Imam Bukhari yang asalnya sama. Ya, ini. Ini juga disebut al musnad Al-Bukhari. Aslinya dari Bukhara. Qala haddatsana Sufyan, Sufyan ibn Uyainah. <clears throat> Abu Muhammad Al-Kufi Al-Makki. Qala an Amr Amr bin Dinar Al-Makki Qala an Abi Saleh dari Abu Saleh Zakwan As-Samman atau disebut Az-Zayyab Madani. <clears throat> Qala an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau salah satu ada tiga orang la yukallimuhumullah tiga macam orang yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka yaumul qiyamah pada hari kiamat wala yanzuru ilaihim tidak akan melihat mereka artinya menunjukkan Allah tidak ridha atau murkah kepada mereka ya ini wala yanzuru ilaihim rajulun yaitu yang pertama rajulun tiga orang ini yang Allah murka kepada mereka rajulun halafa ala sil'ah dia ini orang bersumpah hanya untuk melakukan supaya laku dagangannya sesuatu yang sangat sepele dia bersumpah halafa ala sil'atin dia bersumpah supaya dagangannya laku. Ini pedagang atau penjual. Dia bersumpah, laqad a'ta biha aksara mimma a'ta. Dia telah memberikan yang lebih banyak dari yang dia berikan. Artinya ini ditawar lebih mahal. Ini ditawar lebih mahal. Dagangannya ini ditawar nggak diberikan, padahal belum ada yang nawar. Ini Wah oh, ini sudah tinggal ini padahal masih banyak. Dia bersumpah demi Allah ini sudah ditawar sekian. Padahal belum ada yang nawar. Ya ini. Atau nawarnya eh, lebih rendah. Subhanallah. Dia bersumpah uh, untuk apa? Untuk melariskan dagangannya. Ya ini dagangannya. Subhanallah. wah kadibun ini yang jadi masalah. Bersumpah kalau seandainya sumpah untuk yang benar saja Hanya untuk dagangan Ini sesuatu yang tercelah. apalagi dusta Apalagi dusta Karena sumpah itu bukan untuk sesuatu yang remeh nah, ini Artinya kalau dia bersumpah untuk sesuatu yang remeh seperti itu Maka sumpahnya itu nilainya rendah Artinya apalagi kalau dusta Subhanallah sumpah-sumpah tapi dusta. Waliyadzubillah. Ya ini, ini orang yang tidak bisa dipercaya sudah. Kalau sudah bersumpah dan dia dusta, ditambah dengan sumpah demi Allah, waliyadzubillah. Nah, ini orang yang masih ada rasa takut kepada Allah. Ketika dia dusta, dia tidak berani bersumpah. Tidak berani bersumpah demi Allah, tidak berani. Jadi kalau dia sudah bersumpah demi Allah dan dia berdusta, berarti dia sangat berani kepada Allah. Dia ya, pakai Allah, pakai senjata apa? Allah dengan ahdullah ini. Orang yang menggunakan ahdullah ya eh, ini biahdillah ini subhanallah. Ha, ini bahwa kadibun. Ini, eh, ini bahayanya. Orang hanya untuk sesuatu perkara duniawi. Dia bersumpah dan dusta waliyatubillah. Nah ini. Nih. Ini para pedagang ini perlu diingatkan dengan ingat dengan eh, apa yang disabdakan Rasulullah ini. Karena konsekuensinya nggak ringan. Ya, dia menganggap ringan saja, sumpah-sumpah demi Allah dagangannya supaya laris dia sumpah-sumpah bahkan palsu. Sumpah palsu karena dia mengatakan sesuatu yang tidak benar ditambah dengan sumpah. Kemudian yang kedua rajulun halafa ala yaminin kadhibah. Ini juga masalahnya sama, hampir sama yaitu bersumpah demi Allah. Setelah asar ba'dal asri kadhibah ini dusta dan setelah asar. Subhanallah. Disebutkan di sini setelah asar. Nah, ini. Yang seharusnya orang itu eh, setelah asar ini sudah waktu-waktu sore yang mana seorang seharusnya sadar. Eh, seorang sadar sore hari menjelang malam hari. Eh, ini salah satu di antara eh, peringatan. Eh, setelah asar lihat totaat biha malam rein muslim. Dan itu dia gunakan untuk mengambil harta orang muslim. Eh, ini harta orang muslim. Dan dia bersumpah. Eh, ini Subhanallah bersumpah dan jelasnya dia dusta karena mengambil yang bukan haknya dan dia bersumpah itu haknya ini menggunakan sumpah yang dusta yang pertama juga orang bersumpah hanya untuk supaya dagangannya laris yang ketiga rojulun mana'a afadlamain orang yang dia menghalangi air yang berlebih kelebihan air dia tidak mau memberikan kepada orang yang membutuhkan pada saat dibutuhkan padahal fadlama air itu berlebih, dia sudah cukup. Dia tidak kekurangan air. Tapi dia tidak mau memberikan kepada orang lain yang sangat membutuhkan. Ya ini subhanallah. Maka fayaqulullahu yaumal qiyamah Nanti pada hari kiamat Allah akan mengatakan kepada yang terketiga ini, "Al-yauma amna'uka fadli." Hari ini aku menghalangi untukmu fadli karuniaku sesuatu yang lebih Allah berlebih dalam artian Allah tidak butuh sesuatu yang berlebih dari Allah azza wajalla tapi nggak diberi Allah Maha Kuasa untuk memberi uh, yang <clears throat> berlebihan itu kepadanya tetapi Allah tidak memberikannya Allah menghalangi darinya kenapa kama mana tafadla malam ta'mal yadak sebagaimana engkau menghalangi kelebihan apa yang bukan hasil dari tanganmu air itu adalah milik Allah Orang dia itu punya sumber, punya sumur, punya air berlebih. Nah ini. Dan itu bukan bikinannya. Dia menghalangi orang lain untuk mendapatkannya. Padahal itu adalah air yang berlebih, bukan miliknya. Nah ini bukan miliknya. Nah ini. Tapi dia menghalangi orang lain. Subhanallah. Ini tiga orang yang eh, nanti Allah murka kepadanya. Ini Allah murka kepada kelompok atau tiga macam orang ini. Subhanallah. Yang berikutnya, haddatsana Muhammad ibn al-Musanna. <clears throat> Abu Musa <clears throat> Al-Basri. Muhammad ibn al-Musanna lebih dikenal dengan julukan Az-Zamin. Nah ini, julukan Az-Zamin. Kadang dikenal dengan Abu Musa, kadang disebut Muhammad ibn al-Musanna atau Az-Zamin. قال حدثنا عبد الوهاب عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي أبو محمد البصري قال حدثنا أيوب أيوب السختياني <clears throat> أيوب بن كيسان أبو بكر البصري قال عن محمد محمد بن سيرين محمد بن سيرين أبو بكر البصري maulanya Anas bin Malik Ani bin Abi Bakrah dari putranya Abu Bakrah Abdurrahman Abdurrahman bin Abi Bakrah eh, Abu Bakrah Nufay ibn al-Haris Abu Bakrah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qala <clears throat> An Abi Bakrah Abu Bakrah sahabat Rasulullah Nufay ibn al-Haris radhiyallahu anhu as-Saqafi Abu Bakrah Al-Basri sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kala, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam kala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda az-zaman qadis tadara, zaman telah kembali berputar tadara ya ini kembali tahun demi tahun eh, kembali kepada asalnya kahayatihi sebagaimana bentuk aslinya bentuk uh, keadaannya pertama kali yauma khalaqallahu samawati wal arda pada hari di mana Allah ciptakan langit dan bumi jadi waktu perhitungan waktu itu kembali kepada aslinya kenapa Rasulullah mengatakan demikian karena orang Arab mereka berani mengganti merubah-rubah waktu perhitungan kalender eh, kalau zaman sekarang perhitungan bulan itu diganti dirubah-rubah semau orang Arab karena syahwat keinginan mereka untuk berperang ini bulan haram sejak dulu itu sudah diharamkan bahkan sebenarnya bukan sejak Nabi Ibrahim tetapi ditetapkan bulan haram empat bulan haram itu sudah ditetapkan sebagai bulan haram sejak diciptakan langit dan bumi bahkan sebelum ada manusia sebelum diciptakan manusia ini sebenarnya sudah ditetapkan bulan-bulan haram nah, jadi yang menetapkan bukan manusia tetapi bulan haram, bulan haram ini ada empat bulan. Tiga yang berturut-turut dan satu yang terpisah. Yang berurutan ini adalah Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, Muharram. Yang terpisah bulan Rajab. Rajab ini dikenal dengan Rajab Mudor. Kenapa dikenal dengan Mudor? Mudor nama kabilah Arab. Kabilah Arab ya ini bangsa Mudar ya ini dan Quraisy ya ini mereka bangsa Mudar ini kabilah besar yang mereka mempertahankan bulan Rajab pada tempatnya kapanpun bagaimanapun mereka merubah-rubah bulan ya ini merubah-rubah bulan tapi Rojab ini tidak berubah Ini suku Mudar yang mempertahankan Kobilah lain Mereka sudah kacau perhitungannya Sudah nggak diketahui lagi Ini sebenarnya yang bulan aslinya apa Karena kenapa Kok sudah berubah Orang Arab mereka ini tahu bahwa bulan haram nggak boleh perang tapi karena sudah kebelet perang Sudah kebelet Jadi mereka ini tiga bulan gak perang Ini kebelet sudah Gak tahan Ya Gak tahan tiga bulan ini Gak tahan apalagi ketemu musuhnya pada waktu musim haji Karena gak boleh perang Mereka cuma pelirak-pelirik eh, Ini Eh, ini sudah apa? Eh, ini ancaman ancamannya Eh, ini. Tapi karena nggak boleh perang, mereka cuma apa? Eh, cuma bisa apa? Sewer. Eh, ini sudah eh, apa namanya? Sudah pasang eh, memelototi masing-masing. Nah, ini ketika eh, sedang apa? Mereka tawaf itu mereka musuhan. Ketemu di apa? Di musim haji. <laughs> Ketemu di musim haji. Ini sudah rasanya pengen apa? pengen membunuh ini, eh, pengen menghunuskan pedang. Tapi orang Arab mereka tahu bahwa bulan haram tidak boleh apa? Tidak boleh perang. Eh, ini ketika bulan haji ini berakhir mereka sudah nggak tahan. dulhijjah eh, ini mereka pulang sebagian orang Arab karena tidak terlalu jauh jaraknya dari Masjidil Haram pulang haji mereka sudah apa nggak tahan menunggu satu bulan lagi Muharram bulan Muharram ini lama satu bulan ya ini mereka bisanya perang bulan Sofar. Kenapa disebut Sofar? Sofar ini sifar artinya pengosongan. Eh, ini. Bulan pengosongan eh, ini supaya apa? Siap-siap perang itu mereka. Nah, eh, ini. Jadi ya, mereka akhirnya dapat ide dari setan. Jadi iblis ini bikin apa? Bikin uh, ide kepada mereka bangsa Arab ketika itu ditukar saja Muharram dengan Sofar nanti Muharramnya belakangan urusannya jadi Muharramnya dipindah nanti penempatannya belakangan nah ini belakangan Muharram kalau sudah perang ya, ganti saja Muharram setelah itu atau Muharram nanti saja nah, ini. Nah, ini. jadi demikian akhirnya bulan Muharram mereka langsung ganti. Kalau begitu Muharram depan kita bikin sofar. Yang mereka kebelet perang setuju, ayo perang. Ya, ini. Ya, ini kita bikin sebagai bulan sofar. Ya, ini. ini ceritanya awalnya setan membisikkan kepada bangsa Arab untuk menjadikan bulan Muharram yang harusnya memang Muharram karena memang yang dirubah itu Muharram. Ya ini yang justru disebut namanya sebagai bulan haram. <laughs> ini Muharram itu. Ya ini. Justru itulah yang mereka rubah-rubah. Ya ini. Tahun depannya juga demikian. Yang seharusnya setelah Dhul Hijjah Muharram mereka juga kebelet perang. Dirubah lagi jadi sofar. Nah ini. Jadi nggak ada Muharram. Terus akhirnya demikian. Mereka ketika menginginkan bulan Muharram itu jadi sofar atau pengen perang, maka dijadikanlah bulan Muharram jadi sofar. Perhitungan itu akhirnya maju, yang harusnya sofar, Rabiul Awal jadinya, iya kan? Eh, yang Rabiul Awal, Rabiul Sani, Tahun depan maju lagi. Eh, dan seterusnya demikian. Sampai akhirnya tidak eh, diketahui kecuali yang tahu persis. Eh, ini aslinya adalah kaum mudor karena mereka mempertahankan bulan Rojab dan itu bulan haram yang terpisah. Nah ini, meskipun mereka sudah menyebut Rojab itu yang lain selain mudor, sudah menyebut Rojab itu bulan sebelum Rojab Nah ini. Nah ini. Dan bulan Rojab yang asli disebut Syakban oleh kabilah lain misalnya atau bahkan Ramadan atau yang lainnya maka tetap kaum mudor tidak menyebut sebagai Ramadan atau yang lainnya tetap ini bulan Rajab hingga akhirnya Rajab itu disebut Rajabnya mudor mereka yang mempertahankan apa? mempertahankan bulan Rajab pada tempatnya ini subhanallah Nah ini disebutkan oleh Rasulullah SAW minha arbaatun hurum ini uh, eh, asanatu isnata isna asyara syahran satu tahun itu dua belas bulan minha di diantaranya arbaatun hurum empat bulan haram salah sun mutawaliyat tiga bulan itu berurutan Dzulqa'dati wa Dzulhajjati wal Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhajjah atau Dzulhijjah bisa disebut Dhul Hajjah, bisa disebut apa? Dhul Hijjah. Wal Muharram dan bulan Muharram. Wa Rajabu Mudar dan Rajab Mudar. Nah ini disebut suku Mudar secara khusus. Eh, Alladhi Rajabnya Mudar yang terletak di antara Baina Jumada wa Sya'ban Antara Jumada Jumada itu ada dua Jumadal awal, Jumadal akhir atau Jumadal thani dan antara bulan antar bulan Syakban Nah, ini ini jelas perhitungannya suku mudar Kemudian Rasulullah bertanya, "Ayu syahrin hada?" Ini bulan apa? Kulna Allah wa Rasulullah alam. Ini sahabat gak langsung jawab. Jelas itu bulan Dhul Hijjah, Rasulullah sedang haji. Ini bulan haji, bulan Dhul Hijjah. Rasulullah tanya, "Ini bulan apa?" Para sahabat mereka eh, tidak langsung menjawab Dhul Kata para sahabat, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ini, ini adabnya para sahabat. Coba kalau kita yang ditanya, langsung, ya, ya ini, langsung jawab apa? Ini bulan apa? Ya, eh, ini, bulan Dhul Hijjah, ya kan? Ya ini, memang Dhul Hijjah. Ya ini. Tetapi para sahabat mereka tidak langsung menjawab demikian. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Fasa kata Rasulullah diam hatta dhananna annahu sayusammihi bi ghairi ismihi. Kami mengira beliau akan menamakan Dzulhijjah itu dengan nama lain. Nah ini kami khawatir atau kami mengira ini Rasulullah kayaknya mau bikin nama baru. Ya ini bulan Dzulhijjah ini mau dikasih nama apa? Yang berbeda. Mungkin Rasulullah menghendaki demikian. Maka ras, akhirnya para sahabat gak jawab Dzulhijjah. Mereka menjawab Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka alaisa dhal hajjah. Bukankah ini adalah dhal hajjah atau dhul hijjah? Qulna bala. Akhirnya para sahabat baru menjawab, benar memang memang benar, memang dhul hijjah. Ya, ini. Qala ayyu baladin hadha? Ini negeri apa kata Rasulullah? Qulna Allah wa Rasulullah alam. Gak jawab juga. Wong oh, itu jelas dia apa? Di Mekah. Ya, ini. Ini jelas di Mekah. Fasa kata Ketika itu para sahabat jawabnya Allah dan Rasulnya lebih tahu. Fasa kata Rasulullah diam hatta dhananna annahu sayusammihi bighairismih. Hingga Rasulullah itu diam sampai kami yang mengira beliau akan memberi nama yang lain. Alaisal baldah? Bukankah ini adalah negeri al-baldah? Negeri maksudnya Mekah. Bukankah ini negeri yang sudah ma'ruf baldah? Kulna bala memang Qala fa ayyu yamin hadha? Ini hari apa? Qulna Allah wa Rasulullah alam. Para sahabat tetap menjawab Allah dan Rasulnya lebih tahu. Masya Allah. Para sahabat tetap tidak mau mengambil oh tadi sudah ditutup Dhul Hijjah berarti ini juga eh, maksudnya adalah yang sama hari raya Idul Adha. Nah, ini. <clears throat> Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, eh, ini, "Alaisa sayyuman nahri?" Bukankah ini hari nahar? Ini tanggal 10 Dhul Hijjah. Rasulullah eh, ini Rasulullah khutbah pada itu pada tanggal 10 Dhul Hijjah. Kumpulkan para sahabat. Bukankah ini Dhul Hijjah? Bukankah ini adalah hari nahar? Yaum nahari Hari eh, Idul Adha. Kulna bala kami menjawab benar. Memang qala fa inna Sesungguhnya kata Rasulullah dima'akum wa amwalakum Darah kalian, harta kalian kala Muhammad Muhammad mengatakan wa ahsibuhu kala Saya mengira beliau mengatakan wa a'radakum dan a'radakum ya, Ini Muhammad mengatakan Muhammad eh, yang dimaksudkan bisa jadi ini adalah Ibnu Sirin Muhammad Ibnu Sirin rahimahullahu taala Muhammad ibnu Sirin <clears throat> Qala wa Asibu, qala wa aradakum dan aradakum dan harga diri kalian. Alaikum haram. Haram atas kalian. Kehormati yaumikum hada seperti keharaman, kehormatan. Kehormatan itu bahasa Arab. Eh, ini. Asalnya bahasa apa? Bahasa Arab. Eh, ini sebagaimana kehormatan hari ini fi baladikum hadza di negeri kalian ini fi syahrikum hadza di bulan kalian ini di bulan Dzulhijjah wasatal qauna rabbakum kalian akan bertemu dengan Rabb kalian fayas'alukum an a'malikum dan akan bertanya kepada kalian tentang amal-amal kalian ala fala tarji'u ketahuilah Jangan sampai kalian kembali ba'di setelahku sepeninggalku dullalan sesat yadribu ba'dukum riqaba ba'din memukul sebagian kalian memukul punggung atau leher yang lainnya saling membunuh satu dengan yang lain ala liyuballig liyublig atau liyuballig syahidul ghaib hendaknya orang yang hadir sekarang ini yang menyaksikan hari ini menyampaikan kepada orang yang tidak hadir sekarang. Artinya sebarkan ini kepada yang tidak hadir sekarang hari ini atau nanti setelahnya. Liyuballighu syahidu liyuballighi syahidul ghaibah hendaknya orang yang menyaksikan hari ini menyampaikan kepada orang yang gaib, orang yang tidak hadir. alla ba'da man yablughuhu karena bisa jadi sebagian orang yang sampai kepadanya dia tidak hadir tapi sampai berita ini kepadanya an yakuna aw'a dia bisa lebih hafal lebih hafal atau lebih faham lebih faham dengan apa yang dikatakan Rasulullah SAW ini yang mendengar bisa jadi cuma mendengar tapi ada yang lebih faham atau lebih hafal nanti. Sampaikan saja. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi yang setelahnya orang yang mendengar dariku ini segera sampaikan kepada orang lain karena bisa jadi dia lebih menghafal, lebih paham dan bisa menyampaikan kepada banyak orang. ليبلغ الشاهد الغيب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أو من بعد مأذي من سمعه dia lebih paham, lebih memahami, menguasai, menghafal dari orang yang mendengarnya secara langsung. Fakana Muhammadun idza dzakarahu qala maka Muhammad ketika menyebutkan hadis ini beliau mengatakan dia mengatakan sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Summa qala Kemudian <clears throat> mengatakan ala hal ballagtu ketahuilah bukankah aku sudah menyampaikan Allahumma hal ballagtu kata Rasulullah bukankah aku sudah menyampaikan ini kepada kalian ini maksudnya menyampaikan agama ini kepada kalian kepada manusia sebagaimana diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan tugas sebagai seorang rasul adalah menyampaikan risalah dari Allah Azza wa Jalla. Alah balak tu bukan aku sudah sampaikan? Ya ini. Rasulullah mengulang beberapa kali kalimat Rasulullah SAW para sahabat sebutkan dalam riwayat yang lainnya eh, maka mereka menjawab bala mereka semuanya para sahabat menjawab apa bala benar artinya Rasulullah telah menyampaikan dan para sahabat mereka yang jadi saksi Nah ini, maka dalam riwayat yang lainnya disebutkan Allahumma syahad Ya Allah saksikan. Ini. Ini dalam riwayat yang lainnya Rasulullah mengatakan apa? Menunjuk ke atas Allahumma. Nah ini. Berarti Allah di mana? Nah ini. Anak kecil aja udah tahu ya tuh Nah eh, ini profesor loh sampai sekarang ini uh, mengingkari ini. <laughs> yang tingkatnya profesor. Allahumma syahad ya Allah isyhad. Ya, ini. Dan riwayat tentang uh, yang menunjukkan hadis-hadis yang menunjukkan Allah di atas dan Rasulullah, para sahabat, anak kecil yang menunjuk Allah fis sama. Ini riwayat mutawatir. Nah, ini meskipun demikian, ya masih banyak yang mengingkari tidak boleh mengatakan Allah di atas dan tidak boleh menunjuk Allah ke atas. La haula la quwwata illa billah. Subhatnya syaitan itu sampai seperti itu. Ini, ini. Subhatnya syaitan ini sampai seperti itu. Ini. Menyesatkan orang-orang yang pinter keblinger. Orang-orang yang tersesat. Padahal sudah disebutkan riwayat dari para sahabat, dari Rasulullah, dari tabi'in, tabi'in, tabi'in, ribuan Ibnu Qayyim menyebutkan dalil kemahatinggian Allah itu 2000 dalil. 2000 <laughs> dalil hujah bukan hanya dari Al-Qur'an, sunnah. Nah, ini. Tapi para salaf riwayat dari para para salafus saleh yang mereka menunjukkan eh, Allah di atas eh, dengan lisan dan isyarat. Eh, lisan dan apa? Isyarat mereka Nah, ini subhanallah. Ini sampai sampai akhirnya karena mengingkari Allah di atas. Atas itu kiblatnya doa. Nah, ini <laughs> subhanallah kiblatnya apa? Doa. Nah, ini. Kalau kiblatnya doa, nah, ini harusnya apa? Nah, ini terlentang menghadap ke atasnya. Nah, ini subhanallah. Nah, ini jadi seperti itu. Kalau kiblatnya doa. Nah, ini. <clears throat> Dan sampai akhirnya Eh, justru mengatakan salafiyin ya, yang dikatakan oleh mereka wahabi ya. Eh, ini nggak pakai otak ya. Eh, ini, sebenarnya nggak pakai otak ini siapa ya <laughs> Berarti para sahabat Rasulullah nggak pakai otak. La haula wala quwata illa billah. Nah ini, la haula wala quwata illa billah. Nah ini. Ini. Eh, Sampai sejauh itu keberanian orang mengatakan eh, orang yang mengatakan Allah di atas ini tidak pakai apa? Tidak <laughs> pakai otak. lah haula wala Ini waliyadu billah <clears throat> taib Nah ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan kita kali ini. Nah, Kalau membahas Allah di atas ini luar biasa ini. Materi ini eh, sejak zaman dulu sampai sekarang eh, luar biasa subuhat eh, dan ini disampaikan kepada kaum muslimin padahal alhamdulillah mayoritas kaum muslimin eh, sejak dulu sampai sekarang alhamdulillah mereka eh, tidak goyah <laughs> keyakinan mereka bahwa Allah di atas eh, keyakinan awam awamun nas orang-orang awam karena sebenarnya keyakinan Allah di atas itu fitrah. Itu sesuai dengan fitrah manusia. Makanya eh, dikisahkan seorang Hamdani, Hamdani ini seorang yang dia hadir di majelis tokoh Mu'tazila. tokoh ilmu ulama ilmu kalam, ahli kalam. Nah, ini filsafat yang eh, mengingkari Allah di atas mengingkari Allah di di atas dengan mengatakan Allah di mana-mana, Allah tidak bertempat dan sebagainya. Intinya pokoknya jangan sampai mengatakan Allah di atas. Ini karena menyerupakan dengan makhluk katanya. <laughs> Ini menyerupakan dengan apa? Makhluk kalau mengatakan Allah di atas. Ini. Maka Hamdani ini ketika tokoh Mu'tazilah ini atau ahlul kalam ini menyampaikan dalil akli karena yang disampaikan bukan Al-Quran bukan hadis tapi akal orang yang mengingkari Allah di atas ini menggunakan akal akalnya apa Allah nggak boleh sama dengan makhluk nggak boleh sama dengan apa makhluk laisa kamislihi syai'un nah ini tapi nggak dilanjutkan wahwasamiul basir Iya kan? Dan dia Allah maha mendengar, maha melihat. Loh yang mendengar dan melihat yang juga ada makhluk. Makhluk juga mendengar, makhluk juga melihat, tapi Allah tetap maha mendengar, maha tidak sama antara mendengarnya Allah dengan mendengarnya makhluk. Kalau begitu apa susahnya mengatakan Allah di atas tidak sama dengan makhluk di atas? Gampang kan? Iya. Kita mengatakan makhluk mendengar. Manusia mendengar, manusia melihat, binatang melihat, mendengar dan seterusnya. Makhluk. Makhluk yang rendah sekalipun anjing mendengar, melihat. Apakah kalau kita mengatakan kita mendengar, kemudian anjing ini mendengar, berarti kamu menyamakan dengan anjing? Karena sama-sama mengatakan sama mendengar ya. Anjing itu melihat, melihat, kamu melihat, melihat, berarti kamu sama dengan anjing? Sama? Tidak. Kita mengatakan Allah mendengar tidaklah sama dengan kita mengatakan manusia mendengar. Tidak berarti kita menyamakan Allah dengan manusia karena sama-sama mendengar. Maka demikian juga ketika kita mengatakan Allah di atas. Ya. Eh, ini. Maka tidak sama. Apa susahnya? Iya kan? Ini adalah permasalahan yang sama, mendengar melihat sifat di atas sifat, di bawah, di depan, di belakang, di barat, timur, selatan, itu sifat. Nah, ini, iya kan? Sesuatu yang ada hakiki, maka dia memiliki sifat. Memiliki apa? Sifat. Nah, ini subhanallah. Maka ini uh, bulatnya orang yang sudah terlanjur kena ilmu kalam. Nah, ini sudah terlanjur eh, akhirnya bangga dengan filsafat, dengan ilmu kalam. Sampai keblingernya seperti itu Untuk mengatakan Allah di atas itu susahnya minta ampun Susah apa? Susah ya kan? E, nanti sama dengan kita mengatakan lampu di atas <laughs> Lah kalau malah ketabillah eh, ini, eh, eh, ini kebablasan mikirnya ya kan e, e, <clears throat> Masya Allah Kalau akal kita ditunduk kepada nas Kepada dalil Itu mudah dan sebenarnya dalil itu tidak bertentangan dengan akal. Nah, ini cuma orang yang sok akal-akalan, nah, ini sok lebih berakal, nah, ini malah justru apa? Malah justru uh, perkataannya justru akan berubah eh, uh, menjadi bumerang baginya. Nah ini Artinya apa senjata makan tuan? Eh, pembahasannya panjang nanti ya. Nah, ini orang yang mengingkari Allah di atas nah, ini itu nanti akan terbentur nah, ini dengan perkataannya sendiri nah, ini, pembahasannya panjang eh, insyaallah Pak eh, semoga ada eh, waktu lain untuk kita lebih dalam membahasnya Taip, sampai di sini inilah ta'ala kita akan lanjutkan dalam sesuatu yang lain Kita akhiri Subhanakallahumma Rabbana wabihamdik an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh नहीं है फिक्र तो